Kita tanya sebentar ya. Kita merojak sebentar. uh, apa hukum mengamalkan tajwid ketika membaca Quran? Wajib. Wajib saja. Fardu ain. Fardu ain secara umum ya. Terus kemarin yang kita perinci bagaimana perinciannya? Ada perincian bagi yang satu bagi yang tolak ilmi satunya bagi orang awam nah, belum belum itu itu masih penjabaran yang bawah itu yang paling atas kemarin ada dari sisi makhorjul huruf sisi sifatul huruf sifatul huruf dibagi lagi ada yang muzayyinah ada yang mumayyizah diulang tidak di rumah tidak ya nggak apa, -apa guys. kayak kita belajar ya. jadi intinya kalau berkaitan dengan makhorijul huruf ya maka hukumnya wajib secara mutlak ya. wajib secara mutlak begitu orang alim maupun awam maka kita semuanya wajib belajar ya harus tahu mana tempat-tempat keluarnya huruf sehingga kita bisa mengucapkan dengan benar. Adapun sifat-sifat huruf maka ini dibagi, diberinci. Ada sifat huruf itu mumayyizah sebagai pembeda yang yang mana kalau seseorang itu salah dalam sifat tersebut maka bisa merubah huruf. Contoh misalnya sifat tipis dan tebalnya pada huruf sin. Ya. Asa dibaca dengan asa, so tebal, sa tipis. Maka sin berubah menjadi sod. Maka ini kesalahan yang fatal ya. Maka wajib diamalkan dalam mengucapkan sifat-sifat mumayyizah. Ya. Adapun sifat yang kedua muzayyinah, sifatnya hanya apa sebagai uh, penghias sebagai penghias saja misalnya sifat rokhawah mengalirnya suara ada orang misalnya membaca mustaqim ini yang benar sinnya panjang mustaqim tapi ada yang membaca dengan pendek. mustaqim mustaqim misalnya. Ini salah. Tapi kesalahan yang ringan. Ya, kesalahan yang ringan. Maka ini dibagi. Diperinci. Ya. Untuk orang yang awam maka tidak mengapa. Ya, artinya tidak sampai berdosa. Untuk orang yang mengambil sanat maka hukumnya wajib, mutlak kesalahan seperti ini yang ringan nggak boleh iya. dan orang yang alim jika salah maka tidak sampai berdosa iya. tapi itu aib bagi orang yang ahli dalam baca Quran iya, kesalahan dalam kesalahan yang ringan itu aib bagi orang yang ahli maka perinciannya seperti itu ya adapun panjang pendek jelas ya panjang pendek ini harus wajib karena tidak boleh kita menambahkan satu huruf atau mengurangi satu huruf kola dibaca kola misalnya berarti kita mengurangi satu huruf nggak boleh salah fatal atau melebihkan kola dibaca kola kola rob bukum, misalnya. Ini salah fatal. Kesalahan fatal. Baik. Adapun kesalahan dalam gunna, ikhfa, ya, ini kesalahan yang ringan. Misalnya idgham bi gunna. Ya. Dibaca miwaraihim Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, miwaro itu kan tahan. miwaro Tapi ada orang yang membaca tanpa menahan miwaroihim. bener apa salah ini ringan bener apa salah Miwaroihim. bener apa salah benar tanpa ditahan Miwaroihim. tadi kan miwaro sekarang miwaroihim. Ah. bener apa salah ah. tanpa ditahan langsung miwaro bener apa salah gimana antum itu kan bingungnya gimana yang benar ditahan apa di, di langsung miwaro apa miwaro tahan hmm? tahan dulu agak lama tapi kalau ada yang baca miwaroim benar apa salah benar apa salah diperinci Nah <laughs> kalau kita riwayat hafes salah, tapi kesalahan tingan. Ya. Tapi kalau dalam kiroah yang lain, kiroah hamzah itu dibaca tanpa mendengung. Ada riwayat yang lain. Ya. Ada riwayat yang lain. Tapi kita kan sedang belajar hafes. Ya. Maka salah kalau miwaro. Ya. Kemudian misalnya mengidharkan yang ikhfa menjelaskan yang samar. Misalnya meng atau misalnya mim ba'di ya. Ini klub ya, tapi di idharkan misalnya min min ba'di ini termasuk apa? Termasuk kesalahan yang ringan. min syajarah dibaca min syajarah salah nggak ini salah tapi ringan ya. termasuk sifat muzayyinah tadi begitu hanya penghias saja bukan yang inti pokok ya. terakhir mana pak oh oh oh sekarang kof ya yeah. Jadi kita yang bawahnya mengikuti saja ya, tidak perlu diulang lagi. Kita baca cepat ya. Taib tirukan ya, ako ya. A. A. O Ko. Ako. Ako. Hmm, bagus. Silakan satu-satu. A. Ko. Ako. Kalau membukanya dikurangi dikit bisa nggak? Biar nggak terlalu kelihatan berat. A ko poin bagus bagus A A A ko lagi ko ko mm -hmm. A ko A ko A ko mm -hmm. Mas apa namanya lupa saya kan Riza coba A bukan A A A A A A A A. -hmm. A ko. Tuh, ko-nya belum, Kak. Ko dulu. Ko. Ko. Ko. Ko. Nah, ini namanya jenengan loh ya, ah. Joko ya. Harus bener ini. Siapa namanya? Joko. Silakan Pak Joko. Ko. Hmm. Digabung Pak Joko. Lagi. A ko. A, A-nya kurang sempurna. A. A. A ko. A ko. Mas siapa? Nanda. Mas Nanda. Uh, dari mana Mas Anda? Dari ini Taruna, Jalan Bumi Taruna. Oh, Iya. Udah oh, kesini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo antum. <laughs> apa lah durung enak masa bajolo orang siji ya gak cukup <laughs> eh masih Nanda dulu A nah eh, jadi, fathahnya sempurna A bukan A e, ya A A A A A A terus ko ko ko ko A ko bagus nah. Mas eh, Andi Andi A Mm -hmm. Ko. Lagi. Ko. Hmm, suara kof hati-hati ya. Jangan sampai keluar seperti suara kaf ya, angin. Ko. Ya, suara ko. Ko, ko. jangan. po Ya. Kalau kaf kan ka ya, ki, ku. Wajar karena punya hams ya. Punya sifat hams, angin. Kalau kof tidak, bukan ko. Ko. Hati-hati ya. Ko. Ko. Masih kurang dalam dikit. Ko. Kurang dalam sedikit. Ko. Masih. Ko. Ko. Lagi. Ko. Ya, Ti. Ki. Ti. Ki. Lagi. Ki. Uh, kenapa keluar angin? Karena makrotnya mendekati kaf ya. Jangan sampai uh, hmm, agak ke dalam sedikit. nggak sampai tenggorokan ya. Jadi kalau kof diucapkan di tenggorokan itu salah. Ini kadang terjadi ya. Misalnya wa idza qoi qoi la lahum qu qa misalnya qoi qoi ini salah. Ya enggak boleh. Wa idza qila nah, tenggorokan kalau ini. Padahal makrotnya kof itu di pangkal lidah. Ya. Di depannya Wain. Depannya kok. Ko. Ko. Masih ya, ko, ya kan? Ko. Ko. Ko. Ko. Masih ya, ko. Ada suara k. Coba atum kol kolahkan. Aku. Aku. Lagi. Lagi. Aku. Aku. Lagi. Aku. Masih ada angin. Ko. Ya. Ko. Ko. Ko ko bukan ko ko ko ko ko nah lagi ko sampai dikit pi ki hmm, malah ki mirip kaf itu ah. pi ki lagi ki hmm. ko sekarang ko lagi ko balik lagi kan <laughs> ya, masih labil nggak apa, apa pokoknya apa kemarin yang penting pernah bener iya. nanti antum bisa uh, menjadi patokan oh ini yang bener gak seperti ini kok saya pernah bener gitu. ya. coba lagi masih labil ya po po ti ki ti ki masih kurang belakang ti ki lagi ki masih ki ki ada suaranya ya. ki ti ki masih kurang belakang ti Oki, belum. Ya, belum. Nanti antum cari ini, Mas Andi. PR antum ini. off, Jangan sampai ada angin ya PR antum. Sekarang gabung ako. Ako. Nah, ini yang lumayan bagus lagi. Ako. Balik lagi. lagi. Ako. Lumayan lagi. Ako kurangi anginnya lagi aku masih ada ya pokoknya pokoknya pernah bener ya silakan aku lintang a a a o terus aku nah itu nggak ada anginnya kan Pak Irwan dulu a a o lagi o lagi o gabung a o Ako. Ako. Terus. Pak sini A. Pak. Lupa. Bung. Pak Agung. A. Hah? Biasa A. A. A. A. Jangan panjang-panjang ya. A. A. A. Mm -mm. O. Lagi. Ko. Ah, ada angin sedikit jangan. Ko. Ko. Ko. Ko. Bukan ko. Dibuka. Ko. Ko. Ko. Ko. Mm -mm. Ko gabung aku lagi aku itu hidung nggak ya coba ditutup hidungnya <laughs> aku aku <laughs> ya hidung ya masih ya aku kalau hidung itu gitu aku aku nggak boleh aku aku aku tutup coba aku coba tutup aku masih sedikit. aku aku masih sedikit a ko ko masih ko ko ko a ko a ko nggak boleh hidung ya apa kemarin saya jelaskan yang boleh hidung itu apa saja nun sama mim saja ya. jadi nggak boleh selain ini suara hidung ya. ya. nah. coba Pak Agung lagi ti ti ti lagi ti kan ki ti ti ti u u nah domanya bagus u u nah ini baru bagus kofnya kalau doma hmm. o o o o ti ti uh, ujung lidahnya gini ya ini harus kita jelaskan ini memang jangan sampai kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini hmm. dengan ya dengan mengangkat ujung lidah bagi yang makrotnya bukan di ujung lidah menempel atas ya mana itu uh, gusi ya. misalnya kof jangan sampai kita menaikkan ujungnya ke atas gini jadinya gini suaranya ri ri jangan ri tapi ti turunkan ya ujung lidah di geser di bawah kalau antum angkat ujungnya jadi gini suaranya. Ti. Ti. Enggak bagus. Wa idza qi. Nah, bagus. Ti. Ti. Ti. Ti. Hmm. Ko. Sama ya. Kof juga jangan sampai naik. Ko. Bukan ko. Tapi ko. Ko. Ako. Ako. Baik. Kof ya gampang ya insya Allah Taf Mama Sandi nanti ya Oke. Kemudian wo sekarang. makronya wo di mana? Sama seperti zal dan tha. Ya, punggung ujung lidah. Ya. Pada posisi ujung gigi seri atas. Ya. Maka ada ujung lidah yang nampak di depan. Nah, ya, kalau saya kita ngaca ya seperti ini. An ya. Jadi bukan di ujungnya ini. Ini nanti makrotnya ta dal po di sini. Ya. Tapi kalau ini wo sama dengan zal dan sa di sini. Wo, wo. Yang butuh kaca silakan nanti ya satu-satu ya. Dilihat. Nah, kita praktekkan dulu. A. A. A. A. Di sini ya. Wo, wo, wo, wo, wo, wo. Alwo, alwo, alwo, alwo. Hati hamzahnya a bukan A, e. Allah a. A. Allah. Allah. Allah. Allah. Silakan. Pak Anton. A. kiri kacanya. <laughs> A. Bo. Hmm? Bo. Uh, e, Allah itu sifatnya salah satunya ya selain tebal ya isti'ala yatobat dia juga rokhawah ya, apa rokhawah hmm. rokhawah itu mengalir ya disebabkan apa? Disebabkan lemahnya sandarannya ya lemahnya sandaran huruf wa. Jadi wa e, punggung ujung lidahnya menempel ujung gigi seri atas ini hanya lemah saja hanya sekedar menempel jangan menekan banget ya tempelkan dengan menekan sedikit wo kalau itu menekan banget jadinya do do do ya bukan wo wo sama sama seperti dal the the wo the wo begitu a wo kemudian dar ada yang lentur ya nah, ini ya misalnya ini gigi kita seperti ini makhraj yang benar ya menempel yang benar itu belum tentu suaranya benar hmm. ya. ini bisa jadi ya Pak Anton tadi seperti ini makrotnya di sini benar sudah tapi bagian belakang punggung ujung lidah itu menempel pangkal gigi seri atau menempel gusi jadi seperti ini jadilah suaranya suara yang syiddah. Hmm. Tidak mengalir suaranya. Hmm. Do. Hmm. Di sini ya. bentar di sini ujungnya. Tapi suaranya gini. Do. Do. Kenapa? Karena bagian yang ini nempel gusi. Terlalu nekuk. Kalau nggak percaya coba Eh, coba kita coba dulu Pak Anton. Sukunkan boknya. Au. Au. Au au hmm. ya kayak mau berhenti iya. maksa ya. itu berarti hmm. ada yang nempel bagian belakangnya coba al al al al yang panjang al al panjang panjang jangan berhenti al berhenti al al nah bagus itu masih tipis mirip dal an sekarang tebalkan al al nah ini bagus pak sekarang wo wo wo wo jangan wo wo suaranya ada yang mengalir wo wo al wo wo al wo coba al wo al wo al lo mana alirannya al wo al wo Bukan Allo, Allo, Allo, Lumayan. Lagi. Allo, Lagi. Allo, Uh, eh, suaranya mengalir. Al, Dengar ya. Allo, Allo, Lagi. Allo, Jangan terlalu menekan ya. Coba sekarang Allo. Albo. Albo. Albo. Albo. Albo. Jangan banyak-banyak keluarnya, coba di Jangan terlalu ke belakang. Albo. Dikit saja. Albo. Dikit coba gini. Bentar dikit. Hmm. Gimana saya atas ini? Oh ya keluar dikit. Keluar dikit. Nah, ah, segitu, Pak. Allah. Mm -mm. Albo ya sedikit saja ya jangan iya. banyak-banyak sampai hampir ke tengah ya jangan Pak Irwan silakan Aldo eh, Aldo baca dulu A dulu A A A Lo Wo Wo Wo Wo nempel atas Wo mm-hmm. Wo Wo Wo Wo Wo lagi Wo kamu kan? Algo. Algo. Algo. Algo. Algo. Bapak, Mayan. Nah, silakan Mas Riza. Oh, bawa sendiri. Oh, bawa sendiri. <laughs> Nulis siapa lu? Pesan belum nikah kok ya. Mana ibu eh, mana? bedanya mana bedanya apa? Temen ya kak, lah ya temen bang. A. Do. Hmm? Do. Uh, hmm? eh, bagus, cuman kurang tebal mas. Bukan do, do. Ya. Kalau do ini dal yang diganti o saja depannya. Ya. Asalnya the diganti o do do salah ya. harusnya idbaknya nampak istilah idbak wo bukan do do wo wo awo wo lagi wo Maya. Hmm. Baca apa? A. A. A. Kurang sempurna. A. A. Uh. Hmm. Do lagi pak lo lo tebalkan lo lo do bukan do do lo lo lo lo lo makanya kalau ketika di uh, eh, tasdid ya itu nampak sekali ya misalnya minal minallah minal zalimin ya minal minal minal bukan minal nal minal do bukan tapi minal lo jadi ketika tasdid itu nampak sekali itu baru atau ketika disukun karena huruf yang paling jelas itu ketika disukun suaranya ketika berharokat itu tidak sejelas ketika disukun el ya tebal al il bukan el el el tapi el coba al Alvo. Alvo. coba ya. Silakan. A. A. A. Vo. Hmm? Vo. Vo. Vo. Jangan pakai hidung. Coba tutup. Tutup. Do. Hmm, masih hidung. Zo. Zo. Zo. Lagi. Zo. Gabung. Avo. Avo. Avo. Saya ada hidungnya. Hmm. Ya. Avo. Avo. Avo. Vo. Lagi. Zo. Avo. Avo. Apa? Terus. Mabulintang. A. A. A ini hmm. ya hamzanya fathahnya sering ya cekol lagi coba lihat kacanya bener nggak itu nah kurang keluar kan kurang keluar lihat kacanya kurang keluar dikit kurang keluar dikit nah wo a a a lagi a Abbas mana standar. A bukan A A A A A A, A. Hmm. Zo lagi Zo Lo Zo oh. kurang gitu uh, tampakkan sedikit depannya Zo ah seperti itu rokawanya tapi tebalkan Zo hati-hati memberikan sifat hams ya angin hmm. Hmm. Jangan, ada suara angin. Termasuk zal misalnya. Ya, zal dibaca za, zi, zu, jangan ya. Sama kok juga juga jangan vo vi vu ada suara angin, tidak. Za, zi, zu, vo vi vu Tanpa angin. vo vo Ada angin sedikit. Jangan ditiup wo mesti jangan wo gabung Ado. lagi Ado. Sandi. a do wo do kurang tebal wo wo wo do a wo Nah, kemudian ro sekarang. Akhir ini ya, ro. Ro yang fathah itu tebal. Tebal. Bomma juga tebal. Adapun ro kasro, ya ro kasro itu dibaca tipis. Ri dibaca tipis. Ri, ri, bukan ori, ri tapi ri fathah tebal ro jadi bukan seperti r-nya kita ro ya ro ro kalau kita ngomong misalnya apa misalnya loro apa loro misalnya apa loro biasa loro gitu ya ro ro kalau oroknya arab tebal oro Ro, oru, oru. Bukan ru. Ru. Misalnya ru. Rumah ya, rumah, ru. Arab tidak oru. Oru. Ya. Oru, ro, ri. Aspalnya tipis, ri. Kemudian jangan sampai terlalu memberikan sifat tikror yang berlebihan ya getaran yang berlebihan ro ru jangan ro ru tidak ya. tapi ro ru kalau ada sebagian buku itu mengistilahkan dengan satu kali getaran ya. satu kali getaran tapi saya nggak bisa bayangkan ya gimana maksudnya satu getaran ini katakan berulang-ulang ini dikatakan satu getaran gimana Ya. Kalau satu kali pengucapan uh, hentakan iya ro gitu ya bukan ro ro bukan tapi ro ru gitu kalau satu getaran ini istilah yang kurang pas saya rasanya karena getarnya nggak cuma sekali itu begitu ro ya bukan ro Coba tirukan. A. A. A. A. Ro. Ro. Ro. Ro. Aro. Aro. Aro. Aro. ro. Coba Pak Irwan, eh apa? Pak Anton. A. A. Hmm, terus? Ro. Hmm? Ro. Jangan banyak-banyak ro. Ro. Ro. Tebalkan ro. Ro. Cara menebalkannya pangkal lidah dinaikkan ya pangkal lidah dinaikkan itu tebal nanti kalau ro ro berarti nggak naik ro ro bukan ro ro ro naikkan ro ro ro ro lagi ro lagi ro ada getarannya pak iya getar ya jangan sampai seperti anu soalnya ya jangan jangan sampai seperti R-nya Inggris R-nya Inggris itu nggak ada getarannya ya. R ear gitu kan ear R teacher ya antum pernah dengar bahasa Inggris teacher nah. salah kalau getaran seperti itu pasti apa hilang getarannya kenapa karena ujung lidahnya itu bukan tempatnya seperti R-nya kita ya, atau aro. ujungnya ini mundur ke belakang ya ke langit-langit er, er, er, er, er, sehingga nggak ada getarannya nggak bisa digetarkan di situ ini nggak getar ya ini getar getar oh. nempel gusi ya ujung lidah nempel gusi oh. kemudian pangkal lidahnya untuk menaikkan oh. kalau dalam keadaan tebal oh. ya. seperti kalau sukun misalnya one hell one hell ketar gak ini suaranya one hell hell ketar hell ada suara getaran ya dan tebal bukan one har ya, har ini datar datar har har harusnya tebal haru haru haru ro sama ro ro ketika fathah tebal ro ro hmm? ro lagi ro hampir-hampir mirip anu Inggris jangan terlalu ke belakang ininya ujungnya ro ro ro ro r r nah itu bisa ya nggak cadel ya nah <laughs> lagi ro Ro. Ro. Coba jenengan su, uh, sukunkan. Al. Al. Nah, kalau ini. Ya. Bagus. Ro. Ro. Ro. Ro. Tampakkan lagi getarannya sedikit. Ro. Lagi. Ro. Oh, uh, bukan. Ro. Ro. Hmm? Getar, nah. Ro. ya dengar. Lagi. Ro. Gabung. Aro. Lagi. Aro. Nah. Jangan, jangan. Lagi. Ah. A Roro aro jangan ditambahkan aro aro aro aro aro lumayan ya ada ketebalan sudah sudah tebal silakan Pak Irwan a a a hmm. ro Aro. A. Kurang tebal. Aro. A bukan e. A. A. A. Ro. Aro. Ulang lagi ro-nya, ro. Ro. Ro. Ro. Hmm? Ro. Ro. Lagi. Ro. Kayak ro. Itu. Ro. Lah, lah. Ro. Ro. Ro. Ro. ro ah ada tataran ini ya. Lagi. Ro. Ro. Digabung. Aro. Hmm. Aro. Hmm, kayak ro. Eh, ro. Ro. Digabung lagi, Pak. Aro. Pak eh, digabung nggak asik ya. <laughs> Iya, digabung. kos di sini ah. bisa, tapi beda. Ah. Hmm. Ada yang seperti itu. Iya. Lagi, Pak. Digabung. Uh, a ro a ro a ro putus itu iya Aro ro gak ada getarannya ya iya bisa bahasa Inggris pak Enggak juga. Enggak juga. Bisa Jawa. Lagi Aro A. A bukan A. A. A. Hmm. Ro. A ro. Nah beda ya. Iya beda. beda. PR <laughs> Tadi juga pagi saya ngajar ada orang itu yang tof ya ketika kasro dia bisa ti ti ti gitu ya. tapi sodikin digabung sodikin berubah menjadi kaf iya nggak bisa iya. digabung nah, memang seperti itu ada kalanya berhasil di satu huruf disambung disambung beda lagi beda ini pernah saya sampaikan ya satu kata bisa digabung satu kalimat beda ya, ya inilah uh, tahapan yang nggak bisa atau langsung fase itu nggak bisa tahapan atau harus belajar terus di rumah belajar nggak ini oh. atau tiap hari belajar latihan nggak maksudnya gitu latihan untuk benar nggak latihan latihan cuman kan penekanan nggak kayak latihan tapi iya, nggak ada salahnya gitu. nggak apa-apa pokoknya latihan daripada oh. cuma sekedar baca Quran oh. biasa pokoknya ada usaha untuk benar itu aja lumayan sudah insya Allah suatu saat bisa oh. ya, gitu. iya, iya. pokoknya ketika digabung, iya, gabung hilang iya. getarannya. Seriza. A. Hmm. Ro. Hmm. Ro ro ro ro ro lagi ro terus lagi diganti aro lagi aro aro aro aro aro lumayan dan tebalnya sudah bagus kita no anu ya eh, tidak terlalu ketat sekali ya pokoknya oh sudah lumayan bagus iya, sudah cukup ya, lumayan iya enam puluh persen enam puluh persen puluh enam puluh dia tiga puluh persen puluh eh, puluh Pak Joko A A A A bukan A A Ro Ro Ro ya, coba ya tuh dengarkan ya roknya ro ya tebal ro Wallahu khairu ru ru ra ru ra tebal ru ru ru ru ra e ya? ru bukan ru ro ro ro ro digabung mbak aro dan a a aro lagi aro lagi aro aro ada tebelnya ya lumayan pokoknya nggak kayak R-nya kita lah aro oh, nah iya. jelas salah kalau aro <laughs> ya lumayan Kenapa pak? Itu ya. Aro aro aita tuh. Aro aro aro ai aro ai bukan aro aro ai. Tapi aro ai aro ai tal mah roh yang fathah tebal yang bomba silakan a a a ro ro ro lagi ro ro r r coba r r ro ro hmm aro aro aro lumayan aro getarannya tambahkan lagi aro aro nggak bukan Aro ya Aro, aro. Aro. Lagi. Aro. <coughs> Mungkin kurang terbuka untuk Aro. Aro. Bukan kini yang dibuka ya. Bukan yang dilebarkan ininya. E. A. A. Ha, dibuka lagi. A. Aro. Aro. Aro. Aro. Cukup. Mat. Boleh tak? A. A. A. <laughs> A. A. Ro. a ro lagi ro ro ro nah lebih bagus lagi ro gabung aro lagi gabung aro hmm bagusan yang sebelumnya aro lagi aro lumayan lah ya. bagus sudah tebal. sudah lumayan tebal ya senanda a a a ro lagi ro ro ro lagi ro gabung aro lagi aro bagus a a a ro hmm? ro r r r r hmm, ro ro aro lagi aro Ah, ya, lumayan lumayan bagus ini. Baik. Kenapa? Ya itu juga, antum bagus. Ya, semuanya, semuanya. Angkat R. Wow. Oh. Oh. Kasur rusak. Ah, ya. Baik, untuk bawahnya kita baca cepat ya. Kita latihan sama-sama. Ini kecepatan berapa ini, Pak? Pas. 5 menit. Cepat dikit. Cepat. 5 menit. Pun enggak juga ya lebih enam ya menurut saya pas nanti ya. kok gak terasa ya satu jam iya. kok kita tadi agak telat tuh la kho ya kita baca semuanya tapi cepat ya langsung saja la la la la gak pakai la l langsung la la kho kho la kho la kho la la so so la so la so nggak pakai l Pak Agung ini laso nggak pakai nggak pakai la. u nah langsung so. laso laso la la ro ro la ro la ro la la to to la to la to la la ko ko la ko la ko la la ro ro la ro la ro la لا رو رو لا رو لا رو لا رو لا رو nah cukup wis ini kita semuanya ya. tinggal mengganti yang depan ma ba ha ta fa na wa ya kita baca depannya saja coba ma ma ma ma ma ma tidak perlu sampai melipat bibir ya Ma, ma ma ma biasa ya seperti ini Nah. ma ma, ma. ba ba ba ba ha ha ha ha ta ta ta ta hmm, ada hamas sedikit ta ta dan ta ta ta fa fa fa fa bagaimana fa makrotnya ini ya bibir bagian bawah ketemu ujung bisa karena ada yang gini fa ditiup fa fi salah yang benar hmm. Fa, fa fa fa na na wa wa wa wa ya ya hmm, bagus kita panjat ke halaman 6 nah, kita sudah mulai berlatih tadribatun 'alal huruf bil fath eh, 'alal hurufi bil fath latihan-latihan huruf yang berharokat fathah ya. kita baca tanbihnya dulu ini biar kita tidak terjatuh dalam kesalahan ya araftu syarra la lisyarri lakin litawaqih ya. wa man lam ya'rif al khayra min syarri ya kok fi ya. aku mengetahui kejelekan itu apa bukan untuk dilakukan ya. tapi apa untuk di, di agar apa hati-hati barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan ya, maka dia akan terjerumus ke dalamnya ya. ini kesalahan-kesalahan ya hati-hati jangan sampai kita terjatuh ke seperti yang ditulis oleh mu'alif di sini. Yang pertama, berhati-hati ketika membaca huruf-huruf yang berharokat fathah. Jangan berlebihan ketika membuka mulut karena fathah, fathahnya Arab merupakan fathah yang pertengahan. Jadi jangan terlalu membuka a ya a ta ta ta berat ya. Atau jangan pula terlalu nutup, nutup. a ba ta ya, sa nggak sempurna tapi pertengahan a ba ta sa yang kedua jagalah huruf istifal yang berada pada kalimat maroha dharoa ya dharoa balago hadoro wa batola ya wa batala ada berapa di sini lima contoh itu bukan maroha ya maroja sebenarnya itu titiknya di garis di maroja ya bukan maroha maroja. Hmm, Kenapa di sini dibedakan ya? Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Hmm. Oh iya sih. <laughs> kopi antum ya. ini ini, ini. ya. Yang berwarna merah ini bobot. Ya, bobot. Yang berwarna hitam ini rosin Rosni. hitam semua lupa ya Bismillah jadi ini seperti apa yang dilakukan uh, Abdul Aswad Ad-Duali ya Abdul Aswad Ad-Duali itu yang membuat hmm, harokat pertama kali ya siapa Abul Aswad ad Ali ya ad Ali, beliau memerintahkan seorang laki-laki dari kalangan Bani Abdi Qais ya, untuk menuliskan sesuai apa yang diucapkan oleh Abul Aswad ad Ali. dulu kan Quran itu hanya sekedar garis-garis saja ya tidak ada titik tidak ada harokat nah, untuk memudahkan kaum muslimin karena banyak terjadi kesalahan ya banyaknya uh, orang yang masuk masuk Islam ya, yang sebelumnya kafir di negeri-negeri kafir ya. maka mulai banyak kesalahan-kesalahan dalam membaca al Quran karena orang ajam ya. tidak, tidak paham bahasa Arab ya jauh dari ilmu ya, sehingga banyak kesalahan ketika membaca Al-Quran maka datanglah seorang ulama Abdul Aswad Ad-Du'ali tabaduan kepada seorang laki-laki dari Bani Abdul Qais dan beliau mengatakan kalau saya ucapkan ya a ba ta ya maka letakkanlah titik di atas huruf tersebut tapi kalau saya ucapkan I, ya, maka letakkan di bawah huruf. Tapi kalau saya katakan ubu, tu, seterusnya, maka letakkan di depan huruf. Ya. Jadi katakanlah misalnya ada firman Allah misalnya ja'alahu ya ini tentunya gaya penulisan kita sekarang ya dulu nggak gini gitu tulisannya agak susah ya. maka ja'alahu dakka ya harokatnya itu bukan seperti ini ya tapi sekedar titik dan berwarna merah untuk apa? untuk membedakan antara rosem dengan dobet tadi tanda baca tadi ya maka ja'alahu kan belum ada titiknya ya jadi gini di atas itu dikasih titik hitam ya ja'alahu semuanya di atasnya hitam kemudian hu dhammah di depannya huruf maka di sini kelihatan mbak enggak <laughs> taruh sini ya, tolong miring sini aja oh, Nah, seperti ini. Ya. Ja'alahu. Ja'alahu. Di atas semua. Mm putila Utila misalnya, utila. Ya, berarti gini. U ya, kan di depannya. Ya, berarti di sini. Di nah. Hmm. Utila. Utila. Antum bisa baca kalau nggak saya tunjukkan kutilan tadi nggak bisa <laughs> tapi dulu ya seperti ini untuk memudahkan kemudian setelah zamannya Abu Aswad Abu Ali muncul lagi seorang ulama yang bernama Nasr bin Asim kalau salah ya Nasr apa Asim bin Nasr Nasr bin Asim ya Nasr bin Asim sehingga karena merasa kurang ya, beliau menyempurnakan ya, dikasih eh, tanda untuk membedakan yang bentuk hurufnya sama seperti ba ta ta itu kan sama semua itu kin ya kan apa yang bedakan? Iya. jim ha ho gimana sama semua Sodot, tovo sama empat itu. Apa yang membedakan? Sehingga muncul Nasr bin Asim, Nasr bin Asim untuk membedakan. Ya. Kalau tapi bukan titik waktu itu ya, masih garis-garis. Ya, nah seperti ini misalnya. dan lain sebagainya pokoknya kalau titik itu harokat dulu itu seperti ini dan garis-garis itu ya untuk membedakan masing-masing huruf itu berwarna hitam ya, sama seperti tulisannya gitu. iya terus akhirnya datang ulama yang lain ya contoh misalnya Al Khalil ibnu Ahmad ya, kurunya si Bawai itu disempurnakan lagi ya, tentang ulama yang sekarang ini disempurnakan lagi sampai seperti yang kita tahu ini. Uh, ah, ya. kemungkinan tapi ini sudah sudah bagus ini kayaknya sudah ya yang sekarang ini sudah sangat bagus lah ya apa yang aslinya masih ada sama di museum-museum biasanya masih di ada. Turki atau di masih mana ada. itu sama zamannya para sahabat ya Rasul Saudi ada Allah alam ya. saya apa apalagi saya belum pernah ke sana kok nggak tahu ya. <laughs> di ada gak museum Quran di sana? ada, museum Quran. Oh ada. Itu. Uh, Khalifah Utsman. Utsman Satu -satu semua Wah, itu. Nah, itu. Atau sebagai wawasan ya, bagus. Nanti insya Allah tolong ingatkan ya, tak share nanti antum uh, tentang sebagian screenshot ya, sebagian seperti tadi ya naskah aslinya, Quran aslinya. Ada di kitabnya Dr. Aiman itu seperti itu. Tajwid Musawwar. Seperti ini. Nah. Nah, ini dia. seperti itu tulisannya ini tak share ya nggak bisa baca itu atau nanti kita bikin saya sayembara tak kasih mushaf yang seperti itu full nah ya itu saya aja kalau nggak hafal ini ya nggak bisa baca kalau sudah hafal itunya ya, bisa <laughs> bisa makanya ya kita nggak bisa membayangkan ya gimana dulu susahnya maka kita ini sudah dikasih berbagai kemudahan semuanya lah kita ini diberi kemudahan nikmat nikmat dan yang sesuatu yang mudah didapat itu biasanya gampang hilangnya ya gampang hilangnya kualitasnya berkurang secara umum pondok-pondok ya pondok yang masih jelek itu menghasilkan ya asatid yang berkualitas daripada dibangun akhirnya jadi bagus besar ya, akhirnya apa kebanyakannya kualitas menurun hmm. ini sudah diakui sendiri ya di al itu sudah di al itu sekarang menurun tapi kalau seandainya tenaga pengajarnya juga meningkat ya insyaallah khair kita lihat lulusan Al-Furqan dulu ya angkatannya Ustaz Sabik Ustaz Abu Baidah ya. itu masya Allah masya Allah angkatan mereka itu di mana mana ada setelah di zaman sekarang ini ya, tidak sekelas mereka ya. jelas berkurang lah ininya menurun karena fasilitas nggak seperti dulu baik kita baca sekarang hati-hati ini ya jagalah huruf istifal yang berada pada kalimat maroja istifal itu tipis seperti a ba ta tha h da, da ma na wa ya nitipis semua ya. kalau yang tebal yang yang ada o nya semua ro ho lo ya so maroja ya. hati-hati ini disering sering dibaca maroja ma harusnya ma ma ro ro ja maroja ya the ro a Dharo'a bukan Dharo'a Nah ini banyak loh ya yang baca surat Al-Mulk ini Misalnya Qul huwalladzi dhara'akum Ya Dhara'akum Benar apa salah ini? Salah ya Bukan dhara'akum Tapi dha Ro'a Dhara'akum Dhara'akum bukan dzaroa ya beda ya ba la ro ya. bukan ba la ro ba la ro ya. bukan la ro ha do ro bukan ro ha ha ha ha ro kemudian ba to la bukan ba to la ba wa bukan bi wabatola wabatola wa ya bawahnya ilmu babat asal mula harokat fathah itu dari huruf alif jadi fathah ya seperti ini dengan roja Ini awalnya adalah huruf alif. Fathah ini. Tapi menjadi miring. Ya. Asalnya lurus jadi dibelokkan jadi miring. Jadilah fat fathah. Oleh karena itu oh, para ulama mengatakan fathah itu adalah Ibnul Alif atau bintul Alif ya anak perempuan ini ya kan fathah ya. kalau al fathu berarti bin ini bintul Alif anaknya Alif kasro anaknya ya bomma anaknya wow Makanya antum lihat bentuknya itu kan. Kalau kasro itu gini. Ya kan? Dari apa? Dari ya. Kemudian ini ya lo ya. Apa gini boleh lah. Tapi dihapus. Ini dihapus. Jadi gini. Kemudian dimiringkan. Jadilah kas kasro. Kenapa Allah seperti ini? ya karena mirip wawu dari dari wawu huruf wawu kemudian jadi domas seperti dan makrotnya pun sama makrotnya contoh misalnya kola atau taba bagaimana sih pengucapan fathah hmm? misalnya ba saja ya ba ba ba ba, hmm. dengan Taba. Taba. Ta. Ta kan ada alifnya juga kan setelah tak ya. Iya. Ta terbuka kan? Ta sama dengan ba coba. Ba. Terbuka nggak itu? Terbuka. Terbuka sama. Taba. Taba. Maka fathah itu adalah hakikatnya anaknya hakikatnya adalah alif. Makanya disebut anaknya alif. Kasroh sekarang misalnya b b b B dengan v coba atau ucapkan v v bagaimana posisi ya sukun di sini ya tengah lidahnya naik v v ujung lidah berada di bawah. gigi seri bawah v sekarang b B. sama nggak posisinya Hmm. sama hmm. makanya kasar anaknya ya dhammah anaknya wow coba tuh ucapkan wow wa wa monyong nggak itu wa wow sukun misalnya fu monyong kan fu dengan bu bu bu, bu. bak yang doma monyong nggak ini monyong, makanya doma itu anaknya wow ini asal usul ya asal usul bagaimana sih asal usulnya para ulama ini kenapa kok memberikan tanda fathah itu seperti itu di atas di ya. bawah domba kok seperti itu bentuknya ya ini asalnya ini namanya ilmu dhabat ilmu dhabat Asal mula harokat fathah itu dari huruf alif yang diletakkan di atas huruf hijaiyah kemudian memiringkannya agar tidak tertukar dengan huruf asalnya dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi alif tapi kecil. Maknanya alif. Muhammad Al-Kharraz rahimahullah berkata dalam nazamnya, "Fa fathatun a'lahu wa hiya al-alifu mabtuhatun sughra." Maka fathah terletak di atas huruf berupa alif kecil yang miring. Paham ya? Kita nanti insya Allah praktekkan ya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 Jalan Delima itu mana, Pak? Oh, sebelah lapangan. Oh, sebelah lapangan dekat ya, dekat ya. Lapangan bola dekat. Pak Lulu Mas Agus.